الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار مكون الليل على النهار يبصره لذوي القلوب والابصار والصلاه والسلام على سيدنا محمد المختار وال الاخبار واصحاب الاخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه من تبعه ووالاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Bapak saudara jemaah sholat kemana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan yang lebih agung yang diberikan Allah kepada seorang manusia satu makhluk pun kecuali dorongan untuk taat kepadanya beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian satu memberikan kepada makhluknya dan tidak ada yang lebih yang pernah Allah berikan kepada satu makhluk kecuali keinginan keinginan untuk mengingkari kufur atas apa yang Allah berikan apa yang Allah tentukan dan maksiat akan sesuatu yang Allah tidak ada yang lebih lagi. Bapak saudara yang mulia, ini kali insya Allah kita akan bicara sedikit saja tentang mana al wahabi yang berislam Sikap moderat dalam Islam, moderasi dalam Islam. Di dalam sebuah ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Dan Allah telah menetapkan bahwa kalian tidak ditentukan oleh Allah sebagai umat yang wasat. Umat yang sifatnya sikapnya moderat, umat yang berlaku jujur dan adil, umat yang tidak berat sebelah dan seterusnya. Untuk apa kita bersikap seperti itu? Agar kita bisa menjadi saksi buat manusia. Semestinya kaum muslimin kita semua adalah orang yang jadi sumber rujukan hakim pemutus atas perselisihan antar umat antar manusia apapun agama mereka apapun yang mereka kita harus menjadi hakim buat mereka dan seperti yang terjadi hari ini bahkan kaum muslimin ketika berselisih mencari orang yang mengadili atau memutuskan hukum di antara mereka berdua sendirinya. Cari seorang yang tidak sadar matanya. Dan kalau kita jadi orang yang umat yang masalah itu sehingga kita menjadi saksi hakim pemutus orang yang bisa jadi sumber rujukan buat umat-umat yang lain Allah Allah menyuruh kita untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai pimpinan kita. sunnah Rasulullah alaikum syahidah. Rasulullah akan saksi buat kalian atas apa yang benar-benar kalian lakukan. Gambaran apa itu wasatiyah? Apa itu modal? Contoh lain dalam ayat Al-Quran Allah katakan sikap mudah itu sifat-sifat itu seperti ini. Dalam Allah menggambarkan wala taja'al yadaka maghlulatan ila unutika wala kulla kullal ba'd fataquda maluman mahsura Janganlah kamu jadikan tanganmu berada di belakang tubuhmu. Pelit luar biasa. Dalam kasus orang, perhitungannya banyak sekali kalau mau juga di atas kamu kalau kamu beri, kamu beri semuanya. Sehingga kamu sudah itu menjadi orang yang menyesal merugi. Jadi apa wasatiyah itu? Apa yang disebut dengan Jadi, itu seperti dalam hadis Nabi katakan, khairul umur awsatuha. Perkara terbaik adalah perkara yang tepat berdiri di tengah. Semua sifat yang baik ada di tengah. Kita contohkan dalam ayat Quran itu, misalnya seorang yang dermawan sikap baik itu adalah pertengahan antara seorang yang pelit terlalu banyak perhitungan batin atau katanya dan orang yang tidak ada perhitungan ketika ia keluarkan yang membuat Jadi dermawan adalah dia begitu dengan baik, tetapi dia tak memberi bantuan, orang. Menyisakan sebagian nyolaka itu ini dan keluarnya Begitu. Sifat pemberani misalnya, yang sungguh pemberani, itu adalah sifat pertengahan antara orang yang ceroboh kalau pakai perhitungan bertindak saja boleh jadi celaka sesudah itu sama orang yang terlalu banyak mengikut sehingga tak pernah bertingkat di seorang penakut. Pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, yang berhitung dengan cukup lalu bertindak tidak takut bertindak karena perhitungan. Boleh anda, boleh kita semua <clears throat> lihat atau mereka pikirkan bahwa semua sifat yang baik sekali dari sikap, sifat, dalam beragama kita juga sebaiknya agama dibangun atas wawasan itu atas sikap moderasi tadi jangan ikut pendapat orang jangan mudah terbawa pendapat yang tidak ada yang benar kecuali pendapat dia apa yang orang lakukan salah begini salah bid'ah begitu pura-pura ini musyrik siapa saja yang tidak sama dengan dia juga jangan ikut orang yang kan yang ada di dua sisi yang berseberangan sama sekali. Orang yang mengatakan apapun boleh sekalipun tidak untuk Allah tidak pakai jilbab, tidak pakai hijab sekalipun Alhamdulillah sebagian mereka yang bilang bahkan hubungan sejenis katanya tidak dilarang semua orang masuk surga, semua orang itu muslim, dalam mengagungkan ahlul bait luar biasa sampai-sampai baik kita kepada ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian dari agama yang disuruh oleh agama kita. Ketika Nabi apa itu namanya mengagungkan kepada para kata Nabi, la asalukum alaihi ajra. Saya tidak minta sekarang atas apa yang dilakukan oleh kalian semua. Sekarang malam doa ini itu tidak minta balasan illal dan tapi berubah cuma turun kita yang membuat bukan bagian dari agama kan Quran bukan bagian dari agama kan kita yang berubah sebagai bagian dari agama tetapi jangan sampai dengan itu kita boleh mulai mengatakan para sahabat bagian besar mengurus dengan Islam murtad mencari para sahabat yang Abu Bakar orang yang pertama kali masuk Islam yang membela dengan seluruh yang dia punya orang itu sembilan toko ketika hilang bajunya tinggal sepotong yang dia pakai gak punya harta atau potong kecuali baju atas badannya orang yang sahabat dalam Quran il orang yang la ketika dia berkata kepada sahabatnya yang Bakar lah satu-satunya manusia yang disebut persahabatan dalam Quran ini orang dibilang sebagai orang yang merebut kekuasaan, serakah kesempatan dan sebagainya. Misalnya, orang-orang itu. Juga jangan ikut orang-orang itu yang karena kedengkiannya kepada ahlul B, setiap ada orang menyebut ahlul B, menyebut kabar, menyebut para syarif menghormati mereka mencukupi mereka dikatakan bahwa ini adalah tindakan kemudian orang yang disebut sebagai kelompok yang sesat dan seterusnya ini berlebihan ya ya tua bapak yang mulia cerita Mungkin Anda bisa pahami Satu orang sahabat Abdullah bin Abbas Nasir Abbas turunan seorang Beliau ini seorang yang usianya lebih muda Sudah Satu ketika dia membaca sama satu orang sahabat yang terkenal yang menyambut di masjid Datang Begitu Begitu berada di depan pintu Abdullah bin Mas'ud biasanya pintunya terbuka, nanti dibuka oleh kebetulan mungkin karena tertutup oleh angin atau macam mana tertutup itu pintu tidak berani ini siapa Abdullah bin Abbas ini sepuluh berani mau belajar sama itu sama yang lain tidak berani untuk itu rumahnya karena ini rumah gurunya dia khawatir langsung itu gurunya silat dia duduk di depan pintu itu sampai berdengung amin begitu bawa duduk sampai berdengung makanya itu berdengung pakainya itu di, di, di, di bawah tangga di depan rumah ah di depan itu rumah kalau masuk aku tak masuk ini, ini sudah waktunya dia seorang itu datang berabas sama ada tuh ada kesalahan dia keluar tapi dia buka pintunya la ilaha Allah ada di depan itu yang kami katakan orang yang paling takut akan dia Abdullah bin Abbas ada tujuh sahabat Nabi yang Abdullah semuanya ulama semua dalam sahabat sahabat yang Nabi dan dia. beliau itu kaget ini. orang yang beliau merasa melakukan buat Nabi yang tidak pantas dia mundur ke bawah dia kepala yang diri diri. dia bilang ya Allah minta maaf ini perlakuan saya kepada kamu sahabat namanya seorang cium tangannya. Ditarik tangan. Gak mau dicium ini Abdullah bin Abbas. Karena dia bahasa muridnya. Maka dicium tangannya. Gurunya tidak mau juga dicium tangannya. Lalu mereka akhirnya saling mencium tangan pada nama bersamaan. Apa yang dikatakan itu Abdullah bin Abbas kepada gurunya Abdullah bin Mas'ud? Ya Tuhan, wahai guru, inilah yang akan Ini kita apa yang dikatakan itu dia saudara inilah yang diajarkan diajarkan Rasulullah mencium tangan mencintai mengagungkan memuliakan jangan terlalu kesana kalau benci أحمد حبيبك هون ما عسى يكون رقيبك mama. ما أطلق حبيبك هون ما عسى يكون حبيبك يوم ما kalau cinta jangan berlebihan boleh jadi satu masa anda nyesel karena itu orang yang anda cintai anda lihat tapi salahnya kita membencinya dan kebenciannya luar biasa lebih dari orang lain kalau kita benci sama sesuatu jangan berlebihan nanti anda malu kalau sampai kemasan dan cinta yang itu hal itu kita yang gak enak itu sesuatu yang juga itu bau nanti berpusing kesel atau juga apa waktu tiba-tiba anda menjadi penikmat penyuka juga dan berlebihan jangan kita nanti kalau sifatnya baik kalau kita bersikaplah kuasa, bersikaplah moderat dalam arti sesungguhnya bersikaplah proporsional.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 Khairul umat, umat ukhsyatin nas. kebaikan kita, ciri kita salah satunya adalah kita suka bangun malam. Insul mu'min dia nilai kemuliaan seorang mu'min dengan bangun malam. Maaf Bapak, saudara yang baik, sudah berapa lama? Sekedar bangun sebelum subuh, nggak usah sholat. Bangun sebelum subuh, nggak usah subuh. Bangun sebelum subuh saja. Sudah jalan. Kaya kita melakukannya. Sudah sholat sunnah dua rakaat sebelum waktu subuh tiba itu saat aku termulia angkat tangannya mohon ampun kepada Allah karena saya bertempat buat ngomong buat nyampein buat minta ampun buat memohon buat menyepi bersama Allah Subhanahu wa taala Dan yang maha pengasih di ibadah kalau anda nggak pernah rasanya kayak gini tidak akan kita akan sama orang agama yang lain atau orang muda isu-isu itu saya pernah datang melihat sendiri dan tiga malam ابو النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على على سيدنا سيدنا محمد وعلى وعلي اله واصحابه اجمعين خصوصا الراشدين بكر وعمر وعثمان الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم برحمتك يا أرحم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين